mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tuli sing yuang widi Yen wong sabar canérrimo. Kinan jardowo umure. Sugih kadang pawong mitra. kinate ing sa sobo lamun loro wong iku gampang gone antuk tomo Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu. Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Iya. Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Hantu Nusa Dalam seri ke-674 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Arya sebagai Gelung Keling, Siska sebagai Galuh Titis, Yati Indra sebagai Tawang Alun, dan Asti Zuhastra, pengantar cerita. bersimpuh di depan sesaji, di dekat obor yang menyala tersendat-sendat itu, kemudian bangkit berdiri. Badrawati dan Lare Angon melihat, gadis yang sedang dirundung kesedihan itu memiliki wajah yang cantik. Mereka kemudian keluar dari pelataran candi, menuju ke arah barat, melintasi sebuah sungai. Di sanalah, di seberang sungai itu, mendiang Haryo Panular pernah tinggal. Ada apa, Padrawati? Paman melamunkan sesuatu. Ah. Paman diam bagaikan patung. Paman memandang ke sebuah arah dengan tatapan mata yang kosong. Paman pasti sedang berpikir keras. Atau kalau tidak sedang berpikir keras, Paman tentu sedang melamunkan sesuatu. Hmm, tidak. <laughs> Paman mencoba ingkar. Akan tetapi Aku tahu, jika Paman sedang melambungkan sesuatu, Paman nampaknya tengah memikirkan gadis itu, bukan? Aku melamunkan gadis itu. Apakah dugaanku salah, Paman? Atau Paman sedang memikirkan hal lain? <laughs> Aku ialah Paman. Paman sedang memikirkan gadis itu, bukan? <laughs> Aduh, bagaimana kau bisa tahu aku memikirkan gadis itu, Badrawati? Kita berjalan bersama-sama telah beberapa hari lamanya Paman Lare Angon. Aku nyaris mengenal luar dalam setiap kebiasaan Paman. Dan Paman melakukan suatu hal yang tidak biasa. <laughs> Terlalu kau. Tapi dugaanku benar bukan? Iya, dugaanmu benar. Aku memang sedang memikirkannya. Kalau gitu, Paman tentu sedang kasmaran dengannya. Anda saja dia sebagai istri, Paman. Oh, omongan apa itu? Kau masih bocah, Badrawati. Apa yang kau ketahui tentang Kasmaran, ha? <laughs> Paman tidak sedang berangan-angan mempunyai istri cantik? Hei, kau masih bocah, Badrawati. Apa pula yang kau ketahui tentang seorang istri? Kelak kalau aku sudah dewasa, aku tentu juga berangan-angan mempunyai seorang istri yang cantik Aku berangan-angan berjalan-jalan di tempat yang indah bersama istriku sambil bergandengan tangan. <laughs> Aduh, kau bocah gila Badrawati. Dengar, kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk memikirkan seorang istri Badrawati. Mengapa, Paman? Kita hanya boleh memikirkan dan memusatkan perhatian untuk menyelamatkan bayi keramat itu. Bayi keramat? Iya. <laughs> Paman menyebutnya bayi keramat. <laughs> Bukankah kenyataannya memang demikian? Bayi itu bayi keramat, sangat keramat. <laughs> Paman menyebutnya keramat dengan perasaan jengkel nampaknya. Ah, tidak. Kalau ada perasaan semacam itu, Paman, kita harus membuangnya jauh-jauh. Kita harus melindungi adik bayi itu dengan ikhlas. Lagi pula, aku tidak sependapat dengan Paman bahwa kita harus memikirkan bagaimana melindungi adik bayi tanpa memikirkan yang lain. Hal itu justru keliru, Paman. Paman boleh memikirkan kebutuhan Paman sendiri. Aku merestuinya, Paman. Hush, bicara apa kau? <laughs> Aku merestui jika Paman menyimpan rasa suka kepada bibit awang alun itu. Ada baiknya Paman merasakan bagaimana mempunyai istri sebelum nantinya Paman mati. Aduh, bicaramu semakin menggeladrah tidak karuan, Padrawati. mana kedua tamu kita itu, Galuh Titis? Uh, mereka berada di tepi sungai depan, Ayah, menikmati indahnya malam, gemerlapnya bintang-bintang di langit. Siapakah sebenarnya mereka itu, Paman? Mereka orang-orang yang luar biasa, Tawangalu. Yang masih bocah. Meski dia hanya seorang bocah, akan tetapi dia sudah memiliki ilmu kanurakan yang luar biasa dan tinggi. Aku harus mengatakan, bahwa aku sendiri bukan lawan dari bocah itu. Paman tidak sedang bercanda? Tidak, Tawang Lalun. Aku mengatakan yang sebenarnya. Mengapa cambuk perguruan paman berada di tangannya? Aku sengaja menitipkan benda itu padanya. Apa alasannya, Paman? Cambuk sifat kandel milikku. Akan lebih dahsyat dan berguna berada di tangan bocah yang bernama Badrawati itu. Bocah itulah nantinya yang akan membalaskan dendammu kepada lelaki bertembong bernama Panji Saprang itu. Dia akan membalaskan dendam kita, Paman. Iya. Paman mengupahnya? Uh, tidak, Tawangalun. Lalu? Kedua orang itu memang mempunyai urusan dengan Panji Saprang. Kedua orang itu memiliki Raja Kalacakra. Maka demikianlah, meski dengan agak samar, Ki Gelung kemudian bercerita tentang siapa Lare Angon, siapa pula Badrawati, serta berbagai kemungkinan yang sedang mereka hadapi. Tawang Alun menyimak cerita itu dengan seksama Mereka akan pergi ke sarang Panji Saprang itu, Paman? Iya. Paman juga? Aku mengantarkan mereka. Aku ikut, Paman. Uh, jangan alun Tidak, Paman. Mohon Paman jangan mencegah keinginanku. Aku ikut. Aku ingin melihat orang macam apa yang telah membunuh ayahku itu. Tidak bisa, tawang alun. Aku mengajak Galuh Titis justru agar kau bersama-sama dengannya di Sekar Jati. Tidak, aku tidak bisa dicegah, Paman. Aku harus ikut paman pergi ke Mentahok. Kalau Tawang Alun ikut, maka dengan sendirinya aku juga ikut, Ayah. Ah, kau malah ikut-ikutan kalau titis. Ya, tergantung kepada Tawang Alun. Aku mohon, Paman. Jangan mencegahku. Aku ingin ikut ke hutan Mentahok, Paman. Aku ingin melihat seperti apa wujud orang yang telah menyebabkan kematian ayahku itu, Paman. Ah, jika kau ikut, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Justru karena kau menyimpan dendam setengah mati, Tawang Alun. Sebaiknya seperti yang aku rencanakan. Kau bersama Galuh Titis kembali ke Sekar Sekarjati. Tidak, Paman. Aku harus ikut. Paman jangan mencemaskan aku. Aku ikut, Paman. Ah, kau memang kepala batu, Tawang Alun. Uh, eh, namun baiklah. Tetapi yang menentukan apakah kalian berdua boleh ikut atau tidak adalah kedua tamu kita itu. Aku hanya sekedar mengantarkan mereka. Nah, itu mereka. menundukkan wajahnya. Ternyata dia tidak berani mengutarakan keinginannya untuk ikut demikian Lare Angon dan Badrawati telah berada di hadapannya. Ki Gelung merasa heran melihat wajah Lare Angon dan Badrawati yang sepertinya sedang memperhatikan sesuatu dengan seksama. apa, anak Mas Laryangon? Apakah Paman tidak merasakan adanya sesuatu? Apa yang anak Mas maksud? Silakan Paman memperhatikan udara yang mengalir ini. Mungkin Paman akan menemukan sesuatu yang tidak wajar. Udara yang mengalir? Benar, Paman. Apakah sirup? Ya, jika sirup, pada kenyataannya aku tidak merasa diganggu oleh rasa kantuk, Paman. Apapun yang mengalir di udara ini, yang jelas, ada yang sedang bermain-main dengan kita, Paman. Nah, Paman merasakan. Iya. Yeah. Kau benar anak Mas Lariangon. Aku menemukan sesuatu. Uh, sesuatu apa, Ayah? Aku tidak merasakannya. Pusatkan segenap perhatianmu, kalau titis. Uh, Kau akan menemukan. Mm, iya, baik, Ayah. perlahan namun pasti sesuatu bagai mengalir di udara. Ki Gelung-Keling merasa heran karena sesuatu yang berhasil diketahuinya itu bukan sejenis sirup yang menyebabkan sasaran yang ditujunya dililit rasa kantuk. Namun sesuatu yang mengalir melalui udara itu memang membuat gerah. Badrawati menjadi tidak telaten. Bagaimana, Paman? Ada orang sedang bermain-main dengan kita. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kita menunggu orang itu menampakkan diri? Iya. Kita tunggu sampai orang itu muncul, Padrawati. Aku tidak terlaten, Paman. Aku akan mencarinya. Jadi, kita cari orang itu. Ya, baik. Hup. Ya. Hup. bagaikan bayangan hantu, Badrawati dan Lare Angon melenting dan langsung lenyap di telan kegelapan malam. Berturut-turut Ki Gelung Keling, Galuh Titis, dan Tawang Alun meloncat pula menyusulnya. Beberapa saat mereka berlari susul menyusul, namun beberapa saat kemudian mereka kehilangan jejak. mereka, Paman? Pusatkan perhatian kalian dan janganlah bertindak gegabah. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Paman? Siapa yang sedang bermain-main dengan permainan aneh itu? Shh, dengar. Keluarlah di sana Kalau kau merasa berkepentingan denganku. Keluarlah! Dan jangan hanya bermain petak umpet. Aku tahu kau berada di sekitar tempat ini. Keluarlah! Dan marilah kita berbicara. Oh, Paman! Hei! Hei! Ya! Hop! Kurang ajar. Ya! Ya! Oh, Padrawati! Gunakan cambukmu. Ya, ya. Bukan main. Ini benar-benar hujan pisau terbang. Untuk apa permainan yang tidak lucu ini? Ayo, siapapun kau, keluarlah. Dan kita buat permainan yang lebih seru lagi. Orang itu sudah pergi, Badrawati. Tadi sempat aku melihat sosok tubuh yang berkelebat menjauh. Gila. Lalu, apa maksudnya yang menyerang kita? Apa yang dikehendakinya? Kita tidak tahu. Apa orang itu bermaksud mengukur kemampuan kita? Oh, lihat apa yang menancap di pohon itu, Badrawati? Badrawati memperhatikan arah yang ditunjuk Lare Angon dengan lebih seksama. Sebuah pisau menancap pada kayu sawo kecil. Namun yang menarik perhatian Lare Angon dan Badrawati justru sebuah gulungan yang terikat pada gagang pisau itu. Badrawati segera mencabut pisau itu Sebuah gulungan kulit kambing, Paman. Bukalah. Apa isinya? Baik. Nampaknya sebuah pesan yang ditunjukkan kepada kita, Paman. Terdapat sebuah tulisan pada lembaran kulit kambing ini. Oh, bacalah. Api abadi di Nusa Kambangan. Api abadi di Nusa Kambangan? Iya mati abadi di Nusa Kambangan. Apa maksudnya? Sebuah undangan untuk kita. Oh, apakah tidak ada tulisan yang lain pada Rawati? Tidak, Paman Lareangon. Hmm. Orang gila yang tidak mempunyai pekerjaan. Apa maksudnya ia melakukan semua itu? itu mengalir membawa udara dingin. Bulan sepenggal terbang di langit menyusup di antara mega-mega yang berarak ke utara. Sejenak kemudian sepi itu pecah oleh suara semak belukar yang disipakan. Kik gelung-geling bersama Galuh Titis dan Tawang Alun datang mendekat. Lare Angun masih tetap memegang sebuah pisau dan selembar kulit kambing. Bagaimana anak mas? Apa yang terjadi? Ah, orang yang tak dikenal menghujani kami dengan pisau-pisau terbang yang... Maksud membunuh anak mas? Mereka bersungguh-sungguh dengan pisau-pisau terbangnya itu. Artinya jika pisau terbang itu sampai menggapai tubuh, akan menyebabkan terluka dan bahkan mungkin terbunuh. Tetapi mereka meninggalkan ini, Paman. Apa itu anak mas? Sebuah lembaran kulit kambing dengan sebuah tulisan. Ini, lihat paman. Api abadi di Nusa Kambangan. Paman tahu artinya? Ah, tidak anak mas. Tapi bahwa tempat yang disebut adalah Nusa Kambangan merupakan sesuatu yang menarik. Nusa Kambangan. Ah, kau sedang merenungkan sesuatu, Badrawati? Ah, ah, aku sedang berpikir sesuatu, Paman. Tapi ah, entahlah, bisa saja aku keliru. Apa yang kau duga? Paman masih sempat melihat siapa orang yang telah melempari kita dengan pisau-pisau terbang tadi. Ah, tidak, Badrawati. Orang itu hanya nampak sebagai sosok yang tidak jelas. Ia berkelebat cepat sekali. Hmm, maksudku, ia lelaki atau perempuan? Tidak jelas. Mengapa? Paman perhatikan pisau itu dengan baik. Paman akan menemukan sebuah ciri-ciri khusus. Oh. Apakah kau merasa menemukan sebuah ciri khusus, Badrawati? Iya. Ada ukiran pada gagang pisau yang menandai. Ukiran inikah yang kau maksud? Benar, Paman. Katakanlah, Badrawati, apa artinya? Aku menduga pisau-pisau ini tentu milik seseorang yang mempunyai sebuah perguruan bernama Widara Kandangan. pernah mendengar nama perguruan yang aku maksud itu? Iya. Oh, dia ada di sini. Diakah yang melakukan? Mungkin iya. Akan tetapi mungkin juga dugaanku keliru. Namun aku sangat mengenal pisau ini dengan ciri-cirinya seperti ini. Entah jika ternyata ada pihak lain yang menggunakan pisau seperti ini. Itu pun rasanya tak mungkin, Paman. Uh, maaf, anak mas. Siapakah yang sedang anak mas perbincangkan itu? Atau di manakah letak perguruan Widara Kandangan itu? Widara Kandangan adalah sebuah perguruan yang sudah punah, Paman. Ya, punah tak terbebekah sama sekali. Konon kabarnya, perguruan itu berantakan tidak bersisa adalah karena perbuatan Durga Prabandari yang memiliki tiga buah mata itu. Oh. Lantas, siapa pimpinan perguruan itu? Di Pinaka Swasti Ratu. Jawaban itu cukup membuat Ki Gelung Keling Galuh Titis dan Tawang Alun menjadi terkejut. Serentak mereka saling berpandangan, dan serentak bagaikan bersepakat pula, mereka saling mengangguk-angguk. Padrawati merasa gelisah. Dia memandang ke arah kegelapan malam. sekali. Temuan ini sungguh-sungguh menarik. Bagaimana menurutmu, Badrawati? Bila benar yang melakukan tadi adalah Bibi Pinaka, tentu ia telah memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Api abadi di Nusa Kambangan. Berarti kita memang harus pergi ke Nusa Kambangan. Lalu ada apa di sana? Tapi bagaimana kalau pelempar pisau itu bukan dia? juga tetap merupakan sebuah hal yang menarik. Api abadi di Nusa Kambangan itu tetap merupakan sebuah hal yang sangat menarik. Iya, benar demikian, Paman. Api abadi di Nusa Kambangan, apa artinya? Hmm, api abadi. Apakah artinya di sana ada kobaran api yang tidak pernah padam untuk selamanya? Berkobar sepanjang hari Aku akan melakukan sesuatu. Oh, apa? Mohon paman dan semuanya menunggu di sini. Atau sebaiknya kembali ke rumah. akan pergi manakah dia anak mas? Mungkin menemui pemilik pisau ini, Paman. Atau mungkin untuk sesuatu yang lain yang kita tidak tahu. Bocah itu luar biasa. Kau merasa heran, Tawang Alun? Benar, Paman. Ia masih bocah. Tetapi... Uh, uh, tetapi kenapa menurutmu? Ia masih bocah. Seharusnya dalam umurnya yang sekian itu, ia asyik dengan dunia anak-anak bermain-main, dan sebagainya. Namun nampaknya... Nampaknya bagaimana? Maaf. Katakan saja, Adi Tawang Alun. Ia seorang bocah yang luar biasa sekali. Yang kehilangan sebagian besar dunianya. Yang terperosok ke dalam persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bahkan menurutku, bocah itu patut dikasihani. Ah, terima kasih, Adi. Aku juga menyimpan perasaan serupa. Ada kalanya aku justru merasa iba. Karena bagaimanapun juga, ia masih anak-anak yang tidak sepatutnya menyangka beban yang demikian beratnya. Ah, mari paman. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Pada itu, sesosok tubuh telah meloncat dengan cepat, susul menyusul bagaikan bayangan hantu. Sosok yang tidak lain adalah Badrawati itu, kemudian berhenti pada sebuah tempat. Badrawati segera mengeterapkan ketajaman indranya. Dengan cara demikian, dia menyapu segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Jika bibi binaka yang melemparkan pisau-pisau tadi, semoga saja benar bibi binaka yang melakukannya. Aku berharap bibi binaka mampu menangkap Aji Pamalingan yang aku kirimkan ini. Dan bibi binaka bersedia menemuiku. lagi pemalingan yang aku sebar anjak bagai pasir musnah. Temuilah aku, Bibi. Tidak ada jawaban. Aji pamelingan yang telah aku kirim tidak mendapatkan jawaban. Jika bukan dari Pinaka, lalu siapa yang mengirimkan pisau-pisau terbang yang sangat aku kenal gagangnya itu. Badrawati. Bibi, ternyata benar Bibi Pinaka. Ikut aku Badrawati. Hup, hup, Dengan gesit dan terengginas bagaikan burung sikatan, Badrawati melenting menyusul Pinaka yang telah mendahului terbang di kegelapan malam. Kedua sosok tubuh itu ternyata menuju pelataran candi Prambanan. Perasaan Badrawati meluap dan matanya berkaca-kaca memandang wujud Pinaka swasti ratu yang compang-camping tidak karuan wujudnya. Badrawati. Uh, bagaimana, Bibi? Bibi tidak mengira akan melihatmu di sini. Bagaimana dengan anakku? Ceritakan. Bagaimana dengan para mesuara? Uh, Bibi tidak perlu cemas. Adik baik, dalam keadaan baik. Oh, di mana dia sekarang, Badrawati? Sebaiknya aku tidak mengatakannya kepada Bibi. Di mana Adi bayi disembunyikan? Maafkan aku, Bibi. Alasannya, hal itu akan membahayakan keselamatan adik bayi. Tapi percayalah, Bibi, adik bayi berada dalam sebuah perlindungan yang kuat. Di mana Durga Prabandari itu tidak akan mampu menjamahnya. Bagaimana keadaannya? Bisakah kau menceritakan pada Drawati? Bagaimana kalau ia haus? Bagaimana dengan kebutuhannya? Bibi tidak perlu mencemaskan hal itu. Jika Bayi merasa haus dan lapar, Bibi tidak perlu mencemaskannya. Karena ada seorang perempuan yang mampu memberikannya. Perempuan? Siapa dia Badrawati? Di antara kami berlima yang memiliki Raja Kala Cakra, terdapat seorang perempuan. Namanya Bibi Nawang Gumilang. Bibi itu baru saja kehilangan anaknya. Itu sebabnya ia bisa menyusui adik bayi. Perempuan itu memiliki raja seperti punyamu? Benar, Bibi. Takdir telah mempertemukan kami. Oh, syukurlah. Bibi sendiri, bagaimana keadaan Bibi? Seperti inilah keadaanku, Badrawati. Seperti inilah aku. Jika siang aku bersembunyi, jika malam aku berkeliaran bagai hantu. Kasihan Bibi. Wujud Bibi menjadi tidak keruan. Tidak apa, Badrawati. Bahwa aku masih bisa mengendalikan diri. Bahwa aku tidak mengalami bencana dalam wujud menjadi pembunuh anakku sendiri. Aku masih merasa bersyukur. Lihatlah tanganku, Badrawati. Ah, oh. Aku berusaha mengelupasnya. Akan tetapi simbol mata ini masih tetap melekat dalam genggaman tangan kiriku. Kau mempunyai sebuah saran untukku, Badrawati. Sebaiknya Bibi jangan melakukannya lagi. Lalu, yang aku dengar dari paman kamu suara, Bibi Pinaka sedang membersihkan hati dengan melakukan yoga berata di Kamang Ayun. Cara itu sudah betul. Dengan bersemadi, akan menyebabkan raja itu tidak akan kerasan menggeram di tubuh Bibi. Aku tidak mampu, Badrawati. Mengapa? Tetap saja, pada saat-saat tertentu, kemohon yang muncul dari dasar hatiku dan tidak bisa aku lawan itu mengoyak mencabik-cabik hatiku. Itu sebabnya aku tinggalkan kambang air. Keinginan untuk membunuh adik bayi itu juga masih muncul. Iya. Itu sebabnya aku tak bisa mengatakannya kepada Bibi. Di mana adik bayi sekarang bersembunyi? Tidak apa. Tidak apa. Apa yang kau lakukan itu adalah demi kepentingannya. Aku justru sependapat bahwa kau mengatakan anakku dalam keadaan selamat. Itu sudah cukup membahagiakan hatiku. Lalu, mengapa Bibi berada di sini? Aku sedang membayang-bayangi pemilik Raja Trinetra yang ketiga. Ia bernama Panji Sapra. Aku ikuti geraknya sejak ia berada di padang karautan. Ia di hutan mentau. Ada kalanya ia berada di tempat itu. Namun sering pula ia berada di Nusa Kambangan. apa arti dari api abadi di Nusa Kambangan? Pergilah ke tempat itu, Badrawati. Mungkin di sana kau akan menemukan saudaramu yang kelima. Kalau cakra yang kelima. Benar. Tapi mengapa di Nusa Kambangan? Panji Saprang itu juga di Nusa Kambangan. Sebagaimana takdir mempermainkan aku, mempermainkan kau. Takdir juga mempermainkan mereka. Sebuah keterangan yang sangat penting. Baik, Dik. Dengan demikian, aku mendapat sebuah arah yang jelas. Aku dan Paman Lare Angon akan segera menuju ke pulau itu. Berhati-hatilah dengan Panji Sapra. Jika kau bertemu dengannya, lebih baik menghindar saja. Ah, sedemikian dahsyatkah Panji Sapra itu? Percayalah kepada aku, Badrawati. Jika Bibi Pinaka yang mengatakannya, tentu saja aku akan mempercayainya. Dan untuk mempercepat perjalananmu, sebaiknya kau jangan melewati daratan. Perjalanan menuju ke pantai Cilacap sangat sulit karena hutan lebat. Kau tidak mungkin berkuda. Eh, lalu saran Bibi? Lewatlah Laut Selatan. Yang aku dengar saat ini, di pantai Parang Tritis saat ini sedang berlabuh beberapa buah kapal. Jika mereka berlayar, mungkin kau bisa menumpang sampai tempat yang kau tuju. Terima kasih, Bibi. apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan bagaimana pula dengan perjalanan Pinaka Swasti Ratu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.